Zid Barik Zidran Silbi Ini juga izin ini Sejak kapan dia pulang izin Hari Ahad atau hari Sabtu Mana? Malam Jumat mana? Hmm. Baik Irbad Ahmad Akhwan Umair Ngofal Sakit Wildan Abil Ahsan Nawaf Mana Nawaf? Ada Sufyan Nu'man Aib Adib Sudah pulang Sudah pulang kampung Nah Akis ini Akis ini namanya asli itu siapa ya Akis ini? Lupa. Hmm, Tapi kita menyambung ya jadi pembacaan kitab tafsir. Berkata rahimahullah menyambung dari tafsir yang kita telah lewat masih belum selesai kita menyambung. tape Wa qawluhu dan Allah berfirman Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idah Dia menginginkan seandainya di antara waktu itu atau di antara jiwanya dan dia di waktu itu dan dia itu waktu yang dan eh zamanan tawilan. Waktu yang panjang. Atau makanan baidan atau tempat yang jauh. Watawadu annaha lam ta'malhu. Dia menginginkan bahwasanya dia tidak beramal tidak mengamalkannya wa kuruh dan tidak mengingatnya walam yahdur laha dan tidak hadir padanya ingkanat mimman yahduru laha al amalus sayyi walaupun dari orang-orang yang hadir padanya amalan yang jelek yeah. wal wud khalisul mahabbah al wud itu adalah khalisul mahabbah kemurniannya cinta kemurniannya cinta ya. ay tuhibbu mahabbatan syadidatan min kulli qalbiha engkau mencintai dengan kecintaan yang sangat dari seluruh setiap dengan segenap hatinya. Lau anna bainaha wa bainahu amadan baidan walaupun antara dia dan di waktu itu atau tempat itu itu dengan waktu yang cukup panjang. Lau masdariyatun. Lau ini sini masdariyah. Termasuk huruf-huruf masdariyah. Li'annaha idza waqa'at ba'da waddah dalam kalimat ini. Yaitu seandainya dia jatuh setelah kata dalam bahasa Arab fil madinya waddah takunu masdariyah maka dia menjadi lau masdariyah kama fi qoulihi ta'ala sebab firman waddu lau tudhinu fayudhinun ya. mereka menginginkan seandainya engkau berbuat lunak maka mereka pun akan berbuat lunak ya. yakni waddu lau tudhinun tudhinu mereka menginginkan, mereka mencintai, menyukai kalau kamu itu berbuat uh, lunak. Ya. Fi qouli ta'ala pada firman ta'ala wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum. Ya. Kebanyakan dari ahli kitab itu menginginkan, suka, senang. Ya, seandainya Ya aku mereka bisa mengembalikan kalian ke agama apa Mas? Agama kafir. Agama yang engkau tidak ada berada padanya saat ini. Mereka ingin mengembalikan kalian. Ya. Ai ayaruddukum sama artinya mengembalikan kalian. Baik. Lau dakhilatun ala fi'lin mahdufin. Lau di sini masuk kepada fi'il yang dihapus. Takdiruhu yang dihapus itu takdirnya Tawaddu lau hasala anna bainaha wa bainahu amadam baidan itu yang dihapus adalah hasalah. Ya. Yep. Ya menghasilkan atau terhasilkan. Wa yasihu an naqula sahih untuk kita mengatakan lau zaidatun. Lau di situ adalah zaidah pula bermakna zaidah tambahan. Wa taqdir tawaddu anna bainaha wa bainahu amadan baidan. Ya. Kalau lau zaidah maka kita mengatakan dengan kata yang singkat dan ringkas tawaddu anna bainaha ya, tidak menggunakan tawaddu lau tidak usah menggunakan lau kalau lau itu tambahan saja tapi semua zaidah dalam Al-Quran disebutkan Syekhul Islam semua zaidah itu adalah sebagai taukid penguat Baik. <clears throat> Wa qawlu ta'ala dan Allah berfirman pula wa yuhadzirukumullahu nafsah itu kurira dalik dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kalian nafsah dengan dengan jiwanya yaitu dengan siksa yang Allah Subhanahu berikan peringatan pada kalian kurira diulangi yang demikian itu li'anal maqam yaktadihi yaktadi tahdir karena kedudukan ini menuntut ya untuk memberikan peringatan ai Taib ahdarallah atau ya ahdarallah azza wa jalla ihdar atau nah, sebentar ahdarallahu azza wa jalla ahdarallahu ayusibaka iqabihi ida asaitahu wa khalaftu atau wa khalafta amrohu itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan yang akan menimpamu dengan siksanya apabila engkau bermaksiat kepada Allah dan menyelisihi daripada perintahnya. Itu maksud dari kata wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wal awal yang pertama yuhadzirukumullahu nafsa fil amal fi muwalah al kuffar. Yang pertama Allah memberikan peringatan kepada kamu kalian itu dengan siksanya pada hal yang berkaitan dengan amalan dan al-muwalah atau muwalah al-kufar yaitu kalian berteman setia berloyalitas dengan orang-orang kafir. Mathani dalam masalah fil jaza dalam balasan al jaza li'annahu dzakarahu ba'da an dzakara al jaza alladhi yakunu yaumal qiyamah yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyebutan jaza setelah penyebutan Allah menyebutkannya setelah penyebutan jaza balasan yang terjadi pada hari kiamat. Itu balasan dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kalian darinya, maka akan dibalas. Ya. Baik. Thumma qala semuanya Allah berfirman, "Wallahu raufum bil ibad." Dan Allah itu Maha Pengasih, Maha Rahmat kepada hamba-hamba. Fiha qiraatan di dalam membaca kata rauf itu ada dua bacaan. Yang terkenal al-qiraatul ula, bacaan yang pertama dengan adanya waw, raufun. Raufun ada waw. Wal qiraatul tsaniyah, bacaan yang kedua itu dengan hamzah yang ditulis di atas waw dan wawunya tidak terbaca dibaca hamzahnya Itu raufun raufun bukan raufun tapi raufun biduni wawin tanpa wawu warrauf sedangkan kata arrauf maf'ulun atau ya maf'ulun minaraf minarafah posisi rauf itu maf'ul bisa bermakna diambil di sini dari kata arrafah itu kata arafah masdarnya. Wahia asyaddu rahmah. Sangat menyayangi, sangat rahmat. Wa ar wa arqa atau wa arqu wa araku ar-rahmah ya wa araku rahmati yang sangat lembut arak rahmatnya li'anna ra'fah fiha syai'un Mina ar-riqqah wal-lin akthar mimma fi rahmah. Karena memang kata ra'fah padanya itu ada sesuatu yang lembut. Ya, ada lembut riqqah, lin sama. Yang lebih banyak dari apa-apa yang ada pada kata ar-rahmah itu sendiri. Itu namanya bahasa Arab. Jadi kalau dikatakan dengan arafah itu dari kata arafah, rauf pada kalimat di sini ya bermakna artinya penyayang tetapi maknanya lebih mendalam. asadur rahmah. Arraqu rahmah. Eh. bil ibad Kalimat bil ibad jam'u abdin, jamak dari kata abdin, abdun. Wal muradu bihim al khalqu, makhluk. Jadi ibad itu makhluk-makhluk. Wa huwa minal ubudiyati al ammah. Bentuk kata ibad itu dari hadis dalam ayat ini adalah bentuk peribadahan kepada Allah yang umum. Istakala ba'dul ulama ityanu qawlihi. Sebagian ulama itu Zaib iskal ada hal yang mengganjal pada ucapan atau firman Allah Taala wallahu rauhum bil ibad ba'da qaulihi ucapan firman Allah ini dan Allah Maha pengasih kepada hamba-hambanya setelah firman Allah taala yang sebelumnya wa yuhadzirukumullahu nafsa Allah memberikan peringatan pada kalian dengan siksanya wa qala kana muqtadal hal ayyuqal dan mereka atau para ulama sebagian berkata maka keadaan ini menuntut kepada keadaan untuk dikatakan sebelumnya harusnya. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu wallahu syadidul iqab. Harusnya begitu. Menurut sebagian pendapat ulama, tetapi tentunya ada rahasia di balik itu yang akan dibahas. Allah memperingatkan pada kalian dengan siksanya dan Allah itu sangat keras, sangat keras apa? siksanya. Itu yang seimbang. Ketika Allah mengajarkan Allah memperingatkan pada kalian siksa, Allah malah justru mengatakan wallahu raufum bil ibad. Nah, ini. Tetapi namanya ayat Quran, pasti ada rahasia di balik itu untuk dijelaskan. Baik, kemudian kita baca li'ana maqamal tahdir yaqtadil wa'id. Karena kedudukan tahdir memperingatkan untuk dijauhi itu menuntut kepada hal yang apa? Wa'id, ancaman. Pada ancaman. Sehingga para ulama mengatakan wallahu syadir iqab itu sepertinya demikian, tetapi ini ayat. Tetapi kemudian dijawab, harus dijawab. Sesuatu yang mengganjal tadi akan dijawab. Fa ujiba andalik maka dijawab dengan perkara itu bi anna min ra'fatihi sallallahu bil ibad eh apa azza wa jalla afan bi anna min ra'fatihi azza wa jalla bahwasanya dari bentuk kasih sayang yang sangat dari Allah yang Maha Perkasa yang Maha Mulia kepada hamba-hamba ini ya an haddarahum nafsahu. Allah memperingatkan mereka dengan siksanya. Wa ahbarahum bi annal amra azimun. Dan Allah mengabarkan kepada hamba-hambanya bahwa urusan nanti, urusan itu di akhirat nanti itu besar. Lianna ihbarul insan bi haqiqatil hal la syakka anahu min ra'fati bihi karena sungguhnya mengkabarkan kepada manusia dengan hakikat keadaannya tidak ada keraguan bahwasanya itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang yang sangat Allah kepada manusia. Nah ini Mas? Jadi Allah memperingatkan kita dengan apa yang akan terjadi nanti. Kamu harus hati-hati. Paham ini? Itu merupakan satu hal bentuk kasih sayang Allah kepada kita sebelum kita itu mendatangi waktu itu waktu yang akan kita datangi hmm, ya ini kalau cuek-cuek bagaimana kalau tidak memperingatkan nah tidak tidak ada bentuk kasih sayang kecuali peringatan tadi paham ini dijawab seperti itu baik kemudian kita mengambil beberapa faidah Qala rahimallah min fawaidil ayatil al-karimah dari beberapa faedah-faedah ayat yang mulia. Al-awwal yang pertama at-tahdir wa tadhkir li hadzal yaumi al-azim alladhi yajidu fihi al-insanu ma 'amila min khairin aw su'in. Memberikan peringatan untuk dijauhi, untuk hati-hati dan juga at tadkir memberikan suatu agar manusia bisa mengingat atau mengingat kepada hari yang agung ini yang mana manusia akan mendapatinya apa yang telah dia amalkan dari kebaikan atau kejelekan secara umum ini ya adapun kejelekan sudah dijelaskan kemarin untuk kaum muslimin itu tidak ditampakkan dihadirkan kejelekan di hadapannya tetapi bentuknya adalah pernyataan. Allah mengatakan kamu telah berbuat dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu, kemudian dikatakan iya. Oleh Allah mengatakan hari ini ya aku mengampunimu. Paham ya? Itu singkatnya. Untuk yang kejelekan dari orang-orang mukmin. Adapun orang kafir ditampakkan. Paham ya? Adapun kebaikan orang mukmin juga ditampakkan kepada orang mukmin. Itulah kekhususan kita dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Athani wujub au alal aqal istihbab. Wajib atau lebih sedikitnya dikatakan sunnat. Tadkurul insan di hadal yaum atau tudakirul tudakira Ah, apa tudakirul insana bihadal yaum mengingatkan manusia terhadap hari ini itu hari dibalasinya amal-amalnya di anna takdir udhkur karena dengan takdir situ udhkur ingatlah yasmalu adzikra al-khabari wa dzikra al-fikri karena kata uzkur ingatkah itu mencakup mengingat dalam bentuk pengkabaran dan mengingat dalam bentuk berfikir. Ai at-tadabbur fil qalbi yaitu memperhatikannya, melihatnya, memperhatikannya di dalam hati. Eh. Asalis yang ketiga Subutul jaza likuli nafsin Tetapnya balasan untuk setiap jiwa Wahal hadha ala umumihi Apakah ini ada atas keumumannya Mencakup seluruhnya Au mustasna minhu Man la ya yukallafu Atau dikecualikan darinya Orang yang tidak dibebani syariat padanya Ini penting ini jadi balasan itu pada setiap jiwa. Apakah semua jiwa itu akan dibalas keumumannya atau tidak? Itu maksudnya. Atau dikecualikan padanya yang tidak dibebani syariat. Apakah dibalasi juga? Paham ini maksudnya? Berarti anak kecil meninggal, masih belum balik. Apakah nanti akan dibalasi dengan apa yang dikatakan di sini dari kebaikan atau kejelekannya? Paham ini? Baik. Jawabnya yuh tamal, dimungkinkan. Inna atau inna darna ila umumi lafdi kulna jika kita melihat dari keumuman lafad pada ayat kita mengatakan innahu syamilun itu mencakup seluruhnya baik yang mukallaf baik maupun yang tidak mukallaf baik yang kafir maupun yang mukmin paham itu ya wa ghairil mukallaf yuktabu lahu dia mencakup dengan penjelasan dan selain orang yang dibebani syariat itu dicatat baginya. Dicatat baginya kebaikan. Lahu menunjukkan kebaikan. Wala yuktabu alaihi. Tetapi tidak dicatat atasnya. Artinya tidak dicatat atasnya kejelekan. Bagi yang apa? Belum mukallaf, tidak mukallaf. Misalnya anak kecil misalnya yang belum balik contoh saja maka dia dicatat kepadanya kebaikan tetapi tidak dicatat atasnya dosa itu maksudnya ya wala yuktab alaihi fayakunu ma amila min khairin muhdara wa ma amila min su'in fahuwa marfu'un anhu maka jadilah pengertian ini jiwa yang mengamalkan dari kebaikan akan dia diperlihatkan ya dan apa saja yang dilakukan oleh sebuah jiwa dari kejelekan dari yang tidak diberi beban tadi syariat itu terangkat darinya bahasa ringannya seorang anak yang masih kecil yang belum balik kebaikannya diperlihatkan dan kejelekannya terangkat darinya. Paham tuh? Paham ini dari pengertian ini. Itu ihtimal yang pertama. Kemungkinan yang pertama. Wa yuhtamal dan kemungkinan yang lain ayyurada biha an-nufus allati yulhiquha al-jaza'u uqubatan wa karamatan Diinginkan dengannya jiwa-jiwa yang mengikutkannya atau yulhikuha dihadapkan padanya balasan ukubatan wa karamatan baik ukubah secara hukuman siksa wa karamatan dan kemuliaan itu ada kemungkinan kedua cakupan dari balasan tadi Wahia al-anfus al-mukallafah Yaitu jiwa-jiwa yang dibebani dengan syariat Wala syakka annahu laisa ala umumihi Fima yata'allak bil bahaim Fa innal bahaim la tajidu hada Dan tidak ada keraguan pula Awasannya keumuman balasan di sini pada setiap jiwa itu tidak berkaitan dengan binatang-binatang ternak atau binatang-binatang yang lainnya, hewan-hewan yang lain karena mereka tidak mendapati balasan ini. Paham itu, Mas? Tidak mendapat apa? Balasan ini. Jadi yang mendapat balasan itu apa? Jin dan manusia. Itu yang menjadi pembahasan apakah jin dan manusia itu umum yang mukallaf atau tidak itu yang jadi kemungkinannya. Wallah alam bisawab. Eh. Masya Allah ya. Saya barakallahu Saya mau tanya nanti ya di dengar baik-baik ya. Arabiah yang keempat Kamalu kudratillahi azza wa jalla bi ihsari ma amilahu al insanu min qalilin wa kithirin kesempurnaan kudratullah kemampuan Allah dengan menghadirkan ihdar ya tadi kalau saya bacanya isar sana ihdar pakai dhad menghadirkan apa yang telah diperbuat oleh manusia dari sedikitnya dan banyaknya dihadirkan padanya di kaulihi karena berfirman ma itu ma dalam ayat mausulah al mausulah allati tufidul umum yaitu al mausulat semuanya memberikan apa tufidul umum sebagaimana kita lewat dalam pembahasan usul fikih yang memberikan makna umum adalah semua apa mas mausul baik yang jamak maupun yang mufrad ya baik yang berakal maupun tidak berakal itu semuanya menunjukkan kepada umum baik Kemudian Al-khamis yang kelima Kamalu Rokobatihi Azza wa Jalla Annahu Wa annahu la yafutuhu Syai'un Fama amila al-insanu Fasaufa yajiduhu Sempurnanya Murokobahnya Allah Pengawasan dan bahwasanya tidaklah terlewatkan sesuatu pun maka apa yang diamalkan oleh manusia dilakukan manusia dia akan mendapatinya kemudian yang keenam isbatul yaumil akhir alladhi huwa yaumul jaza menetapkan tentang adanya hari akhir dan dia sebut dengan nama hari pembalasan Yaumil akhir Nama lainnya apa? Yaumul qiyamah Nama lainnya apa? Yaumul jaza Nama lainnya lagi Yaumul ma'ad Semua itu penamaan itu Tercantum dalam ayat-ayat Al-Quran Paham ya? Ayo Yang ketujuh tambah sedikit Inna anna yasu'u sahibahu bahwa kejelekan itu akan menjadikan jelek pelakunya liqaulihi Allah berfirman wa ma amilat min su'in dan apa-apa yang telah dikerjakan jiwa itu dari kejelekan eh, itu aja dulu barakallahu fikum kita sampai situ dulu yang terpenting dari ayat ini bahwa al jaza itu pasti ada balasan bagi kita. Apalagi kita yang sudah balik, kita yang sudah mukallaf, masa maka masuk ayat ini kepada kita peringatan pada kita agar kita bisa berpikir ya untuk kita bisa mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam uh, ayat-ayatnya dan juga peringatan dari Rasulullah SAW tentang hari pembalasan itu sendiri. Ya. Masya Allah, barakulahikum. Baik untuk kita mempelajari tafsir-tafsir ayat Al-Quran. Dah, itu aja kesimpulan sedikit dari Ana. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, ada yang mau bertanya, silakan. Bismillah izin tanya Ustaz Apakah jin yang baik masuk surga? Iya Laqad jahannama minal jini wala ins. Ya, Allah telah menjadikan mengadakan ya neraka jahanam itu untuk manusia dan jin. Dan juga begitu sorga tentunya. Ada jin dan manusia. Bahkan dalam surat uh, apa? Uh, Ar-Rahman ومن دونهما جنتان paham ya dan dari eh, kedua di, di, di bawah di bawah daripadanya ada dua sorga lagi itu sorga jin dan sorga manusia eh baik itu tafsirnya diantaranya ayat apa lagi baik itu dulu Hmm. Izin bertanya Ustaz, apakah Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar? Pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Eh, afan bukan pertama kali, bagian dari turunnya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar pula. Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 apa? tahun lebih. Paham ini? Selama 22 tahun lebih berangsur-angsur karena di sana ada hikmah dari Allah terhadap hamba-hambanya. Diturunkan dari langit pertama, diturunkan secara berangsur-angsur, dibawa oleh Jibril alaihissalam. Kamu ya? Hmm. Apa lagi? Mau tanya? Silakan. Ada pertanyaan ya Mas Iman Masih ngetik Tapi mau tanya dulu sedikit Kapan seorang itu dikatakan orang yang sudah mukallaf Bisa disebutkan orang yang disebut orang yang mukallaf Mubarik tahu orang disebut orang yang sudah terbebani syariat. Syaratnya apa saja? Terus Terus belum belum terpenuhi semua itu. Gimana? Itu yang anak kecil lari-lari lari-lari itu sudah kalah belum itu? Nah, itu terus lanjutkan. Nah, yang mukallaf, yang sudah mukallaf. Orang yang sudah balik, asanta. Ah, terus Saya sebut Ayo Islam Balik eh? Apa mas? Berakal Ayo Tak, tidak masuk padanya karena tamjis itu belum balik tapi balik pasti dia tamyiz kalau dia berakal. Paham tuh? Ya. Sudah itu cukup dulu itu, ya. ya. Nah, silakan. Hmm. Hmm. Wajib apa? Ah, baik atau bi'salismul fusuku ba'dal iman ya bi bi'salismu fusukul ba'da iman coba dibaca ayatnya lalu antum hafal enggak ya dia baca baca lengkap atau kalau enggak cari cepat cepat nah. kamu juga cari bantu cari surat apa itu bi'salismul suku badal iman. Eh? Ya, sudah jelas sudah. Sejelek-jelek ya. Nama itu adalah kefasikan setelah nah, setelah Islam. Maka seorang yang punya nama jelek misalnya punya arti yang jelek, arti yang fasik, arti yang mengandung kekafiran misalnya, tidak mengandung kebaikan, maka wajib diganti kalau nama itu mengandung apa kejelekan kefasikan misalnya nama sebelumnya Firaun misalnya dia menyandarkan kepada tokoh yang paling kafir paling menentang Allah misalnya tapi alhamdulillah selama ini belum ada yang menama Firaun ya ah. dia ganti namanya contoh saja itu ya berarti kalau ada nama-nama yang fasik nama-nama yang menunjukkan kepada kefasikan atau mengikuti tokoh-tokoh yang fasik diganti diganti dengan nama yang baik kalau sebelumnya dia punya nama seperti sepertinya dia punya nama seperti uh, ah, apa namanya uh, Bejo Sugiantoro misalnya Bejo Sugiantoro misalnya itu bagus namanya nggak usah diganti punya makna yang bagus bejo artinya beruntung ya. sugi kaya ya. dan seterusnya paham ya nah, masalah jadi menunjukkan kebaikan tapi kalau dia mengganti nama yang baik dari Islam aja nggak ada masalah tadi kewajiban tadi wajibnya mengganti nama yang jelek apalagi nggak usah nggak usah contoh terlalu banyak nama itu kan banyak sekali nama itu banyak sekali ya nah, yang jelek itu yang jelek begini namanya tadinya Abdullah ya namanya Abdurrahman misalnya namanya Muhammad ya malah diganti namanya menjadi apa John Tralala misalnya hmm. namanya sudah bagus-bagus Muhammad Abdurrahman Abdullah diganti dengan John Tralala John Travolta bukan John Tralala karena Travolta kan Tralala menari-menari hmm. atau namanya berubah menjadi Genghis Khan misalnya hmm. itu namanya nama yang fasik setelah nama keimanan ada orang seperti itu sudah diberi nama yang baik oleh orang tuanya karena pergaulannya, maka dia menggantikan nama-nama kefasikan-kefasikan tadi. Ya, ya, begitu ya. Ada lagi? Habis. Ada yang mau tanya lagi? Ini tadi ada yang tanya nih, kayaknya belum terbaca ya. Ini. Terakhir nih, apakah bisa mencegah apakah bisa mencegah memiliki keturunan yang yang lemah? Apakah bisa mencegah memiliki keturunan yang lemah? Apa ini maksudnya? Yang lemah syahwat atau lemah badannya atau lemah apa? Saya nggak tahu. Maksudnya apa ya? Kalau mencegah bisa saja. Mencegah bisa saja, tapi maksudnya mencegah keturunan yang apa ini? Lemah apa ini? Bisa saja mencegah itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya enggak tahu maksudnya. Silakan yang mau tanya lagi. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apa makna raufun? Raufun. Eh. Antum ya Ayub rahmat yang sangat ya betul bagus Taib Al ibad dalam ayat ini bil ibad dalam ayat ini memiliki mana al ibad yang seperti apa siapa namanya Ismail kamu punya baju bagus baru ini Dapat dari mana? Antum, eh? Dari sekolah, warnanya hijaunya bagus, hijau lumut. Bagus. Beda sama hijau zaman dulu ya. Siapa saja yang sudah dapat? Angkat tangan. Yang sudah dapat siapa aja? Angkat tangan. Sudah dapat. Akiki Ada barangnya Asli barangnya Lalu kemana kamu Gak pakai Baru belum dicuci Hah? Oh, gak apa-apa sebenarnya Gak apa-apa dicuci dulu Kalau barang baru gak apa-apa Antum alasannya apa? Sama, ikut-ikutan Enggak Hah? Kenapa enggak dipakai dulu? Bersyukur kepada nikmat Allah. Dipakai bangga terhadap sesuatu yang dikasih, seneng. Eh, pakai. Antum. Kenapa enggak pakai? Ini sekalian bimbingan usaha dari para kalian. Kalian kan dapat gratis itu semua, enggak ada yang dibayar kan? Eh, seneng itu. Satu jubah berapa harganya? Ah, ah. Hmm? Kenapa? Hah? Kenapa nggak pakai? Ustadz mau lihat yang baru-baru pakai semua. Yang baru-baru pakai. Rencana siapa? Abu Fayyad. Eh Fayyad, eh Fayyad tentu. Ah. Hah? Sudah pakai? Kapan pakainya? Kemarin. Hari hari Senin loh ini. Ini hari Senin ini. Ini pakai hari Senin tuh kan? Hmm. Senin. Hmm. Pakai ya. Nah, bagus ini siapa namanya Fauzi? Siapa namanya Fauzi? Siapa namanya? Hah? Iqbal ya. ya. Siapa lagi tadi? Mana lagi? Yang baru dapat tadi yang belum saya tanya. Hah? Mana Kowi? Mana Kowi? Eh Kowi, Kenapa nggak pakai Kowi? Baca jangan Jangan buat cadangan, itu yang cadangan yang merah. Antum itu dapat yang seperti itu sekali-sekali pakai seragam sama-sama. Nanti ke depan-depannya enggak Ustaz mau lihat, uh seragam semua pakai apa apa. Senang Ustaz lihat. Hmm. Mau dicuci? Kapan mau dicuci? Dapat hari apa? Dapat hari apa? Sabtu cukup panjang waktunya. Ya, pakai. Ya, nah, besok pakai ya. Besok pakai. Ya. Coba yang pakai punya ini Ustaz mau lihat hair hari Kamis. Ya, pakai coba. Bagus dilihat. Ya main enggak apa-apa ini, yang hijau-hijau lumut ini. Hmm. Dulu Ustadz yang mengusulkan itu Tapi munculnya itu Munculnya itu Ustaz mengusulkan hijau yang lumut ini. Ada di HP Ustaz masih ada gambar dikirimi. Ustaz ini gimana Ustaz? Oh, yang ini. Ternyata yang muncul itu. Nah, sekarang tenan asli. Asli Ustaz itu ditanyain loh semuanya. Disetujuin Ustaz rata-rata. Menurut semua ini bajunya kayak gini Ustaz Setujuin gitu. Disetujuin dikirim gambar. Nah, tapi. Nah, barakallahu fikum sudah anda wa bihamdika, anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.